بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن وله بعد قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على الحرب المعطلة والجحمية قال المعتزلي ولا عبارة كما قال الكلبي وأنه مطلوب في ألسنة محفوظ في السرور المكتوب في المصاحف المسموع لفظه المفهوم المسموع لفظه al-masmu'u labzahu al-masmu'u ولا يتعدد بتعدد الصدور والمصاحف والآي ولا يختلف باختلاف الجنا الحناجر ولا يختلف باختلاف الحناجر والنعم والنغمات والنغمات أنزله إذ شاء ويرفعه إذ شاء وهذا معنى قول السلف معنى قولي وهذا معنى قول السلف منه وهذا معنى قول السلف منه بدأ وإليه يعود طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم فقهنا في دينك وعلمنا التأويل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا الإخوة الكرام والأخوات الكريمات حفظكم الله جميعا Kita insyaallah melanjutkan pembahasan kitab kita Ijtima'ul Juyusil Islamiyah Al-Harbil Mu'attilah wal Jahmiyah. Kita masih berbicara tentang perkataan Ibnu Haddad Asy-Syafi'i berkaitan dengan akidah yang wajib diyakini ahlu sunnah. Beliau sedang berbicara tentang bagaimana ahlu sunnah memahami Al-Quran. Saya ulangi satu paragraf sebelumnya. Wa Al-Quran kalamullah wa annal qur'ana kalamullahi rabbil alamin. Quran itu adalah perkataan Allah Tuhan pencipta alam semesta. Nazala bihi ruhul aminu yang dibawa oleh Ar-Ruhul Amin Jibril ala qalbi Muhammadin. Dibacakan ke atas dada Muhammad khatamin nabiyyin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dialah penutup para nabi. Nabi Semoga salawat dan salam tercurah atasnya dan keluarganya. Anzalahu bi'ilmih. Allah turunkan Al-Quran dengan ilmunya. Wal malaikatu yashhadun. Seluruh malaikat pun bersaksi bahwasanya Quran Allah turunkan kepada Nabi-Nya Muhammad dengan ilmunya. Wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah sebagai saksi. Wa annahu ghairu makhluqin dan Quran itu bukanlah makhluk. Makna makhluk yang dicipta. Ada dua perkara. Pertama khalik dialah Allah sang pencipta. Yang kedua makhluk dialah yang dicipta. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala maka dia makhluk. Dan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala merupakan ciptaan Allah. Allah menciptakannya. Yang diciptakan itu namanya makhluk. Kita ini makhluk. Langit makhluk, bumi makhluk, gunung-gunung makhluk, lautan makhluk, ikan binatang, tumbuh-tumbuhan, semuanya makhluk. Malaikat-malaikat, jin, manusia, semuanya makhluk. Arasnya makhluk, kalamnya makhluk. Ya, begitulah seterusnya. Hanya Allah semata, sang khalik, sang pencipta. Jadi yang diyakini ahlu sunnah Quran itu gairu makhluk, bukan diciptakan Allah. Quran itu bukan ciptaan Allah sebagaimana yang diklaim oleh kelompok Mu'tazilah dan Jahmiyah dan semacamnya. Mereka mengatakan Quran itu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bukan, dia bukan makhluk, dia perkataan Allah. Dan perkataan adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang melekat dengan diri Allah Subhanahu wa taala. Ya. mana kalau Allah kekal, maka sifatnya kekal. Ini dimaksudkan dengan Quran adalah apa yang tertulis di mushaf. Tulisannya makhluk. Tulisan, pena, printernya, kertasnya. Tapi yang tertulis itu bukan makhluk. Kalamullah Jalla fi'ulah. Bahwa mendengar suara qari yang begitu indah menangguhkan Quran, suara qari makhluk. Yang disuarakannya, yang diperdengarkannya adalah kalamullah bukan makhluk. Ya. Ini keyakinan kita. Allah berbicara, Allah Swt berkata-kata, berbicara dalam Al-Qur'an melalui Jibril. Allah talkinkan kepada Jibril perkataannya, Jibril sampaikan kepada Muhammad. Muhammad bacakan kepada sahabat. Ditulis oleh para sahabat, dikumpulkan jadilah Quran. Ini yang kita baca berasal daripada tulisan yang tulis oleh para sahabat di masa Nabi hidup. Ya, sebagaimana dikumpulkan oleh Bakar Siddiq. Ya. Kita mendapatkannya dari sahabat-sahabat Nabi, para sahabat mendapatkannya daripada Rasulullah. Mendengarnya langsung dari Rasulullah, Rasulullah mendengar langsung dari Jibril, Jibril langsung mendengar dari Allah Jalla wa'ala. Tidak ada kitab di mana penduduk bumi ini yang seperti ini. Sanadnya mutasil nyambung sampai kepada Rasulullah SAW. Dari Jibril, dari Allah Jalla wa'ala. Wa hu ghairu makhluk, dia bukan makhluk. Wa anna suara. wa anna suara. wal ayati wal hurufa al masmu'at dan adapun surat-surat ayat-ayat huruf-huruf yang terdengar wal kalimat at-tamat <clears throat> dan kalimat-kalimat Allah yang sempurna yang termaktub dalam mushaf tersebut allati ajazat al-insu wal jinnu ala an ya'tu bimithlihi yang mana tak mampu tak sanggup bangsa jin dan bangsa manusia untuk menirunya walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira walaupun mereka bertolong-tolongan seluruhnya untuk membuat semisal satu ayat daripada Quran satu surat daripada Al-Quran terpendek mereka tak mampu menirunya dengan segala bentuk keindahannya laisa bimakhlukin maka semua ini bukan makhluk semua ayat yang tertulis surat-surat huruf-huruf yang yang terdengar manakala dibacakan kalimat-kalimat Allah yang dibacakan yang tak mampu jin dan manusia menirunya semuanya adalah kalamullah laisa makhlukin, kama qala al-mu'tazili sebagaimana yang dikatakan kaum mu'tazilah Quran itu makhluk ciptaan Allah bahkan Ahmad bin Hambal dan sebagian ulama Muhammad bin Nu, ya mereka <clears throat> tersiksa banyak ulama-ulama dipaksa untuk mengatakan Quran makhluk pada masa Al-Ma'mun semuanya ikut kecuali empat orang yang dua pun akhirnya karena dipaksa ikut. Tinggal dua orang. Imam Ahmad bin Hambal dan Muhammad bin Nuh. Kedua-duanya digiring naikkan di atas unta bersamaan digiring menuju dari kota Baghdad menuju istana raja atau Khalifah Al-Ma'mun. Ma'mun yang paling dahsyat mendatangkan pintu fitnah terhadap umat Islam. Disebabkan karena dikelilingi oleh orang-orang sesat dari kelompok Mu'tazilah mereka yang <clears throat> senantiasa menjadi pembisik-pembisik makmun <clears throat> untuk menangkap dua orang ini. Keduanya datang di atas unta dalam keadaan terikat, <clears throat> dua-duanya digiring kepada makmun untuk dibunuh. Dan telah disiapkan makmun pedang yang tak pernah dipakai sebelumnya untuk memenggal kedua orang ini. Di tengah jalan meninggal Muhammad bin Nuh. Ya. Adapun Ahmad bin Hambal dia berdoa kepada Allah, Allah jangan sampai aku berjumpa dengan al-ma'mun. Jangan jumpakan wajahnya dengan dengan wajahku. Jangan kumpulkan aku dengannya. Setelah itu Makmun pun meninggal. Ya. Maka Ahmad tak jadi dibawa kepada Makmun, Dia dibawa kembali. Ya, dibawa kembali ke mana? Ke Baghdad, di penjara. Digantikanlah Makmun oleh khalifah setelahnya. Ya, yang namanya adalah Al-Mu'tasim. Al-Mu'tasim ini hanya ikut saja dengan apa kebijakan sebelumnya Al-Ma'mun, kata Al-Ma'mun kau selalu dekat dengan Ibnu Ahmad bin Abi Duad. Ikuti apa kata Ahmad bin Abi Duad. Ya. Ahmad bin Abi Duad inilah kepalanya gembongnya. Ada juga qadhi di sana pun demikian. Ya, ada beberapa orang mereka inilah yang menghasut. Maka Al-Mu'tasim ya setelah digantikan menggantikan Al-Ma'mun menyiksa Ahmad bin Hambal. Disiapkan dua orang Al-Guju berganti-gantian memukul Imam Ahmad bin Hambal. Ganti-gantian. Ya. Sampai terkelupas ke Ahmad bin Hambal, sampai tak sadar dia jatuh pingsan. Ya. Kemudian setelah pingsan dibawa. begitulah seterusnya. Dipecut, disiksa oleh oleh Imam oleh Khalifah Al-Ma'mun. Hampir-hampir Ahmad bin Hanbal mati. Setelah itu Ma'mun melepaskannya karena khawatir dia mati nanti menjadi fitnah bagi dirinya karena Ahmad bin Hambal banyak sekali murid-muridnya dan pengikutnya yaitu Ahmad bin Ahmad bin Hambal diizinkan untuk ke masjid, diizinkan untuk memberikan pelajaran sampai matilah Al-Mu'tasim digantikan oleh ya berikutnya Al-Wathiq billah, Al-Wathiq. Al-Wathiq ini ya, memang dia tak memukul Ahmad bin Hambal tapi Ahmad tak boleh bergabung dengannya, tak boleh berjumpa dengannya, tak boleh bersama dengannya satu tempat. Ahmad terpaksa bersembunyi lima tahun Tak boleh sama sekali kemana-mana hanya dalam rumah saja. Ya inilah Ahmad bin Hambal gara-gara mengatakan Quran kalamullah. Ya. Berkali-kali para pengadu-pengadu ini melaporkan kepada khalifah agar membunuh Ahmad bin Hambal. Sampai-sampai mereka bermubahlah di antaranya Ahmad bin Nuh, eh, di antaranya adalah Ahmad bin Abi Duad. Dia bersumpah dia siap ya, cacat tubuhnya bila mana Ahmad bin Hambal itu Ya, tak layak dibunuh. Dia layak dibunuh. Dan nah, rahmat saya yang tanggung kata kata dia. Akhirnya ketika naik Al-Khalifah Al-Mutawakkil Allah Ya ketika itu Al-Mutawakkil Allah benar-benar Khalifah yang begitu tegaknya dengan sunnah Dia mengembalikan ke Ahmad bin Hanbal Memuliakan Ahmad bin Hanbal Sebaliknya dia Ya Menjatuhkan hukuman-hukuman kepada orang-orang dahulu yang masuk Ahmad bin Hanbal ke dalam penjara antaranya adalah ya Ahmad bin Biduat. Seluruh hartanya disita. Putranya juga pun disita. Dan berlaku apa yang dikatakan oleh Ahmad bin Biduat, tubuhnya seluruhnya menjadi cacat. Dua minggu setelah putranya mati, ya, dia pun mati pula. Hartanya semua ditarik oleh khalifah disita dalam keadaan tubuhnya cacat. Apa yang dikatakannya terjadi. Dan semua yang bersepakat untuk menzalimi Ahmad semuanya dapat bala bencana. Ya. Ada yang tubuhnya terpotong-potong, dia bersumpah kalau andai kata Ahmad itu tak layak dibunuh, ya aku rela tubuhku dicincang-cincang, dia layak dibunuh, darahnya ditanggung olehku. Akhirnya ketika naik Al-Mutawakkil, dia lari takut. Ya, dari buruan lari daripada al-mutawakkil, kejar mutawakkil. Ketemu dengan kabilah Syaiban, kabilah Ahmad Muhammad, mereka potong-potong tubuhnya. <laughs> ya, azab Allah Subhanahu taala kepada ahli bid'ah. Ya. Dua Al algojo pun sama, nasib mereka sama. Ya, ya dan billah mengerikan nasib mereka semua. Inilah dampak daripada ya, kezaliman mereka terhadap Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dia mengatakan Quran itu bukan makhluk kalamullah. Diseru, dia didebat. Dia katakan bawakan dalil, mana dalil kalian? Quran itu merupakan makhluk, bawakan kepada saya. Nah. Kita lanjutkan kitab ini wala ibarata <clears throat> kama qala Kullabi. Bukan pula Quran itu sebagaimana dikatakan oleh kelompok Al-Kullabi. Al-Kullabi nisbat kepada salah seorang pemimpin mereka yang mendirikan mendirikan sekte ilmu kalam ini Al-Kullabiyah nama siktinya Al-Kullabiyah. Merujuk kepada pemimpin mereka ya yang bernama Al-Kullab. Ya mereka menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala tujuh sifat saja, al-kullabiyah. Menafikan selainnya. Al-kullabiyah inilah banyak diambil, diadopsi oleh orang-orang Asy'ariyah dan Maturidiyah tentang penetapan sifat Allah yang terbatas sama hanya tujuh atau tiga belas sifat ataupun dua puluh sifat. Ya, Al-Kullabi mengatakan Quran itu ibaratun an kalamillah. Quran itu adalah merupakan ibaratun an kalamillah. Bukan perkataan Allah. Quran adalah merupakan redaksi yang datang dari Jibril. Karena Allah gak akan mungkin berkata-kata dengan suara huruf. Ya, diekspresikan dalam bahasa Arab dia dialah Quran, dalam bahasa Ibrani dialah Taurat, dalam bahasa Ibri dialah Injil. Ya, yang didengar Muhammad dari Jibril itu perkataan Jibril mengekspresikan apa yang terdapat dalam diri Allah. Menurut mereka Allah tak layak berkata-kata dengan suara dan huruf. Allah memiliki perkataan dalam dirinya yang yang azali, yang kadim, kekal. Azali, tidak layak terjaza, tidak terpisah-pisah dalam bentuk suara dan seterusnya. Dalam diri Allah, Jibril lah yang mengekspresikannya. Ini perkataan mereka. Al-Kullabi. Maka tak benar ungkapan mereka. Kembali kepada kitab kita wa annahul matluwu bil alsinah. Inilah Quran yang dibaca dengan lisan-lisan manusia. Yang tadi dibacakan oleh imam kita itu Quran. Kalamullah. Suara imam kita makhluk. Lagu imam kita makhluk yang dia lagukan yang dia suarakan, yang dia bacakan kalamullah tabaraka taala. Ya. Beliau hanya menukil kalamullah tabaraka taala. al fi sudur, dialah yang dihafalkan dalam dada-dada kita. Minimal hafal dalam dada kita Al-Fatihah. Ya. Kita ini makhluk. Subhanallah. Dada kita makhluk, tapi yang tersimpan berupa hafalan Al-Fatihah itu kalamullah tabaraka taala, bukan makhluk. Ya. Al-mahfudhu fi sudur al-maktubu fil masahib yang tertulis dalam mushaf-mushaf kita itu kalamullah bukan makhluk. Lembarannya makhluk, tulisannya makhluk yang tertulis kalamullah. Al-masmu'u lafdhuhu yang terdengar lafaznya yang kita dengarkan daripada qari yang terdengar itu suaranya makhluk tapi yang disuarakan kalamullah. Al-mafhumu ma'nah yang dipahami maknanya bukan sebagaimana ungkapan ahlul kalam pula yang mengatakan Quran tak dipahami maknanya. Ya, semuanya dipulangkan maknanya kepada Allah namanya al-mufawwidhah. Quran hanyalah teka-teki belakang kita tak tahu maknanya. Tangan Allah tak tahu makna tangan. Wajah Allah tak tahu makna wajah. Ini madhabnya al-mufawwidhah. Bersemayam tak tahu makna bersemayam. Ahlussunnah mengetahui makna-makna Al-Quranul Karim yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah yang tak diketahui adalah bagaimana sifat tersebut, bukan maknanya. Bersemayam maklum, kita ketahui maknanya. Tangan maklum, wajah maklum, kaifiat yang kita tidak tahu. La yata'addadu bi ta'addudis sudur wal masahifi wal ay. Kalamullah itu tidaklah berbilang-bilang. Walaupun berbilang-bilangnya dada yang menyimpan Quran, di sini kita banyak orang, mungkin 300-an orang. Dalam dada kita ada Quran, masing-masing punya hafalan ya, yang berbeda-beda banyaknya. Tapi semua yang kita hafalkan dalam dada kita merupakan kalamullah. Bita'addudis sudur, la yata'addadu bita'addudis sudur. Yang tersimpan dalam dada-dada kaum muslimin yang jumlahnya miliaran, daripada kalamullah tabarakatul dialah kalamullah yang satu walaupun berbilang yang membacanya berbilang yang menghafalkannya dalam dada-dada mereka wal masahifi wal ayat berbilang mushaf-mushaf dicetak berjuta-juta berbilang-bilang banyaknya tapi yang terdapat dalam mushaf itu satu jua dialah semuanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kalamullah Subhanahu wa taala la yakhtalifu biikhtilafil hanajiri wan naghamat. Taklah berbeda-beda Quran itu biikhtilafil hanajir meski berbeda-beda ya kerongkongan orang ketika menyuarakan surah Quran. Ya al-hanajir leher ke bawah, al-hanajir. Ya. Berbeda-beda leher-leher kita ketika menyuarakan Quran. Ya, an-naqamat berbeda-beda lagu kita dalam melagukan Quran. Ada yang ikut Sudais, ada yang ikut Al-Mahir al muayqili ada yang ikut macam-macam. Berbeda-beda lagunya, tapi satu jua yang dilagukan. Anzalahu idza syaa, Allah telah menurunkannya kapan dia mau. Wa yarfa'uhu idza dan dia akan kembali mengangkatnya kapan dia mau. Kapan Quran yang Allah angkat Allah Subhanahu wa taala angkat? Nanti sebelum hari kiamat datang. Ketika orang tak ada lagi yang membaca Quranul Karim, Allah angkatlah dari mushaf semua perkataannya mushaf kosong tak ada lagi tulisan orang pun tak tahu lagi satu ayat pun tak tahu. Alif lam mim pun tak tahu, hilang semuanya. Kembali kepada Allah. Karena orang tak ada lagi yang membacanya, Allah angkat. Pertanda kiamat akan datang. Tak ada lagi orang yang mengatakan Allah. Allah izinkan Ka'bah dicongkel satu persatu oleh seorang laki-laki yang datang dari Habasyah. Akhirnya Ka'bah pun hancur. Kiamat pun datang. Jadi inilah perkataan ulama wa hadza ma'na qalis salaf perkataan ulama salaf minhu bada'ah bermula firman Allah dari dirinya dari Allah dibacakan kepada Jibril, Jibril bacakan kepada Muhammad, Muhammad bacakan kepada sahabat, terus sampai kepada kita. Minhu bada'ah darinya bermula wa ilaihi ya'ud dan akan kembali perkataan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dicabut dari dada-dada manusia. Dicabut daripada mushaf, semua kosong. Kiamat pun datang. Naam. أحسن الله إليكم واللبزية الذين يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة مبتدعة جهمية عند الإمام أحمد والشافعي نعم Ada kelompok namanya Al-Lafziyah Dari kata-kata lafaz Al-Lafziyah Ada kelompok yang mengatakan Alladzina kulun Al-Faduna bil-Qur'ani makhluqatun Lafaz-lafaz kita dengan Qur'an itu makhluk Dalam bahasa Arab, lafaz itu memiliki dua makna, dua konotasi. Pertama, lafaz bisa berarti apa yang disuarakan, lafzun. Suara itu lafaz. Bisa pula yang disuarakan itu lafaz. Saya ulangi lagi, laf dalam lafaz dalam bahasa Arab bisa bermakna al-malfuzu. Al-malfuzu artinya yang dilafazkan. Al-malfudhu yang dilafazkan jelas kalamullah, tapi lafaz qari ketika membacanya makhluk. Jika dimasukkan dengan lafaz adalah suara qari yang melafazkan huruf-huruf Quranul Karim. Lafaz ini memiliki dua makna, bisa bermakna lafaz yang dibacakan qari, tentunya suaranya itu makhluk bisa pula ya yang disuarakan itu tidak makhluk. Jadi bisa berarti lafaz itu adalah suara. Ya, ketika membaca Quran itu lafaz, bisa pula bermakna yang dibacakan. Yang dibacakan itu merupakan kalamullah. Karena kata-kata lafaz ini mengandung dua makna yang bisa saja salah. Pengertian orang yang mengucapkannya berbeda niat. Karena itulah ulama tak suka orang-orang yang mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluk. Lafazku ketika melafazkan Quran itu makhluk. Boleh saja lafaz bermakna malfuz. Yang dilafazkan. Yang dilafazkan kalamullah, bukan makhluk. Bisa saja bermakna lafaz adalah suaranya. Manakala dia memiliki dua konotasi yang sesaja satu bermakna sesat menyesatkan, yang satu benar. Karena itulah ulama tak suka perkataan ini diulang-ulangi diucap-ucapkan. Karena itulah mereka mengatakan alladziyah yang alladzina yaquluna alfadhuna bil qur'ani makhluqatan mubtadi'ah. Kelompok yang mengatakan lafaz kita dengan Quran itu makhluk adalah kelompok bid'ah ahlul bid'ah. Jahmiyah mengikut Jaham bin Safwan endal Imam Ahmad wa Syafi'i menurut Imam Ahmad Syafi'i rahimahullah orang supaya jauh daripada segala macam syubhat jangan berkata-kata yang tak jelas berkata-kata yang jelas karena lafaz mengandung makna Suara qari bisa mengandung makna apa yang disuarakan oleh qari berupa bacaan ya daripada kalamullah tabaraka taala. Yang disuarakan itu tentunya kalamullah, suaranya makhluk. Karena itulah jauh hindari segala macam perkataan-perkataan yang bisa menggiring kepada ya makna yang sesat, makna yang salah. Karena itu Allah melarang kita untuk meniru orang-orang Yahudi dalam mengucapkan lafaz yang memiliki makna konotasi yang berbeda menurut mereka dan menurut kita. Ya. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa qul unzurna wasma'u." Jangan katakan gimana ini Syekh Ibrahim, "Wa qul unzurna" qabla dzalik. Naam, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Eh orang-orang beriman, jangan katakan ra'ina. Padahal makna ra'ina bagi mereka bangsa Arab maknanya baik. Ra'ina artinya ya Rasulullah, ya Rasulullah. Perhatikanlah kami ra'ina, ra'a yura'i. Orang Yahudi dalam bahasa ra'ina bisa berkonotasi ru'una maknanya adalah kebodohan, kejahilan. Ya. Jadi bisa bermakna ra'ina, perhatikanlah kami bisa bermakna konotasi lain dalam bahasa Yahudi, bodohilah kami. Karena itulah Allah melarang kaum muslimin mengucapkan lafaz ini walaupun menurut lafaz mereka maknanya benar. Karena ini konotasi, konotasi yang ganda, bisa disalahpahami. Karena itulah Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Gatikan, wa qulu katakan undurna. perhatikan kami. Jelas. Itu apa kita mengatakan lafz Al Quran makhluk karena bisa mengandung makna yang menyimpang. Karena itulah Ahmad pada masanya tak suka hal semacam ini. Ya, paham insyaallah? Naam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. <clears throat> أخبرنا به الحسين والأخبرنا به الحسين بن أحمد بن إبراهيم الطبري قال سمعت أحمد بن يوسف الشالينجي يقول سمعت أبا عبد الله الحسين بن علي القطان يقول سمعت علي بن الحسين بن الجنيد يقول سمعت الربيع يقول سمعت الشافعي يقول من قال لبزي, لبزي بالقرآن أو القرآن awil Qur'anu bilabzi makhlukun bahwa jahmi. Dan Imam Ibn Haddad menukil sanad dari dia sampai kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Dari Arabi bin Sulaiman Al-Muradi dari Syafi'i dia mendengar Syafi'i berkata man qala lafzi bil Qur'an yang mengatakan lafazku dengan Qur'an atau al-Qur'anu bilafzi Quran itu dengan lafazku makhluk fahuwa jahmiyun, dialah pengikut Jaham bin Sofwan yang sesat. Nah. Wa hukiya hadzal labsu an Abi Zur'ah wa Ali bin Hashramin, Khashramin wa ghairihim min a'immati salaf. Perkataan semacam ini nukil oleh ulama-ulama lain seperti dari Abu Zur'ah, Al razi Ali bin Khashram dan lain-lain daripada ulama salam. Mereka tak suka mengada-ada karena pada masa Nabi tak ada sahabat yang sih mengatakan lafzi bil Quran makhluk atau ghairu makhluk. Yang jelas Quran kalau Allah selesai. Itu yang Allah katakan. Kata Allah, "Wa in ahadum minal musyrikin astajaraka" Kalau ada salah seorang dari musyrik meminta kepadamu suaka perlindungan, fa'ajirhu, lindungilah dia hatta yasma' kalam Allah sampai dia mendengar kalam Allah berkata Allah Subhanahu wa taala maksudnya Quran. Allah menyebutnya kalamullah. Jangan kau katakan lafzi bil Quran makhluk atau gairu makhluk. Katakan kalamullah, lepaskan diri daripada segala macam ungkapan yang bisa mengandung subhanan. Na'am. Wa annal ayati allati tazharu inna qurbi saati minad dajjal wa nuzul Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam wa dukhan wa dabbatu wa tulu'i syams min magharibiha وغيرها من الآيات التي وردت بها الأخبار الصحاح الصحاح الصحاح حق نعم وأن الآيات التي تظهر عند قرب الساعة dan kita meyakini berbagai macam tanda-tanda yang muncul sebelum dekatnya kiamat minad dajjal baik berupa dajjal yang akan keluar nanti Ya, akan datang masanya Dajjal keluar dari persembunyiannya Mengelilingi bumi ini selama 40 hari. Semua tempat dia kunjungi. Hari pertama Dajjal keluar. Keluarnya Dajjal menjadi panjang hari tersebut. Bagikan satu tahun panjangnya. Hari kedua keluarnya Dajjal sama dengan satu bulan panjangnya. Hari ketiga sama dengan satu minggu, satu Jumat. Hari keempat baru sama kembali kepada hari kita. 24 jam. Tapi hari keluar, hari pertama Dajjal keluar sama dengan satu tahun Berarti 24 jam kalikan dengan 360 hari. Itulah hari pertama dia keluar. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kami sholat dalam hari yang satu tahun panjangnya?" Kata Nabi, Qadirullah Qadrah Tidaklah akan perkirakan saja setiap 24 jam ya kerjakan lima kali sholat Bagaimana itu Ustaz? Kau tunggu aja lah. <laughs> ya. Sebenarnya sederhana, Allah gampang menahan matahari sehingga tak tenggelam. Gampang. Jangankan Dajjal keluar sekarang saja di kutub utara sana. Itu matahari terbit setengah tahun. Dan tenggelam setengah tahun pula. Tak pernah terbit setengah tahun. Nampak siang hanya nampak kayak terang-terang seperti kita jam-jam 6 atau sebelum jam 6. 6 kurang seperempat terang. Matahari tak terbit. Setengah tahun demikian. Kalau malam gelap gulita. Ya, tapi matahari tak menerbit, Ya. Bagaimana orang sholat di kutub? Sementara kita disuruh mengikuti sholat mengiringi matahari. Tergelincir matahari zuhur. Bayang-bayang manusia dua kali tubuhnya habislah waktu asar. Setinggi tubuhnya bayang-bayang masuk waktu asar, tenggelam masuk maghrib, hilang warna jingga di ufuk barat hitam masuk isya terbit fajar subuh ini semua tak ada dan ini menunjukkan kepada kita betapa hebatnya para sahabat yang pertama kali mereka tanyakan bagaimana sholat kami ya Rasulullah sholat segala-galanya bagi sahabat karena itulah Allah angkat derajat mereka Allah muliakan mereka yang tak betul dengan sholat bagaimana Allah akan muliakan mereka tapi mengutamakan nonton bola daripada sholat Bagaimana Allah kadang angkat derajatnya? Sahabat yang pertama tanyakan, ya Rasulullah bagaimana sholat kami? Sholat nomor satu. Ya. Ini Dajjal. Nanti hari kedua sama dengan sebulan. Hari ketiga, seminggu. Hari keempat sama dengan hari kalian. Semua tempat mereka ini dimasuki kecuali tempat saja. Mekah dan Madinah. Maksudnya haramnya. Haram Mekah dan haram Madinah. Ada batasannya itu. Kalau kita Mekah ada bacaannya Bidayatul Haram. Nihayatul Haram. Ini awalnya dan ini akhirnya. Dikelilingi dengan tugu-tugu. Demikian juga kota Madinah. Hanya dua tempat yang dibatasi dengan batasan haram ini sajalah Dajjal tak bisa masuk. Mau masuk, malaikat-malaikat menunggu dengan penang terhunus. Kalau dia masuk, dia celaka. Ya, datang dari kota Madinah, perbatasannya tak bisa masuk. Maka gempalah salah jafatin tiga kali gempa di kota Madinah keluarlah dari kota Madinah semua pengikut Dajjal bersihlah Madinah daripada orang-orang munafik tak ada lagi orang-orang munafik tak ada lagi pengikut Dajjal bersih semua ikut Dajjal ya datang kepada setiap kaum dengan mengimingi mereka dunia yang percaya dia sebagai Tuhan dunia mereka bertambah-tambah harta benda ikut dengan Dajjal Perempuan semua berebut mengikuti Dajjal karena dia banyak bawa uang, <laughs> banyak bawa harta, benda. Sehingga setiap laki-laki kesulitan, tak bisa mengontrol perempuan-perempuan yang dibawa perwaliannya, istrinya, putrinya, bibinya, semuanya diikat ketika Dajjal keluar sepanjang keluar rumah. Dirantai semua istrinya, anaknya, gadisnya semua supaya nggak ikut Dajjal karena besarnya fitnah Dajjal. Allah berikan kepadanya berbagai macam perkara-perkara luar biasa Dikatakannya langit, curahkan hujanmu, turun hujan. Bumi, tumbuhkan tumbuh-tumbuh, keluar tumbuh-tumbuhan. Ya, dia bawa neraka, dia bawa surga. Dia punya neraka, dia punya surga. Yang kafir dengannya, menentang dengannya, dimasukkannya ke dalam neraka. Nerakanya itulah surga. <laughs> Atau dalam beberapa riwayat, yang dimasukkan ke dalam api itulah air yang dingin, sejuk. Datang kepada seorang laki-laki Ya. Di hadapan orang-orang banyak dia berkata, "Bagaimana?" Dan laki-laki ini berkata kepada mereka, "Wahai manusia, inilah dajjal yang disebutkan oleh Nabi yang mulia sallallahu Kata dajjal, "Apakah kau yakin aku Tuhanmu?" Kata dia, "Engkaulah dajjal disebutkan Nabi yang mulia sallallahu Kami tahu Tuhan kami. Allahu akbar. Na'rifu rabbana katanya. Kami tahu Tuhan kami. Enggak usah kau ajari, kami tahu. Ini menunjukkan dalamnya ilmunya tentang Allah, dalamnya ilmunya tentang sifat Allah, tentang perbuatan Allah Subhanahu taala. Sehingga tak bisa dikelabui. Eh dajjal, kau jangan tipu saya. Saya kenal Tuhan saya. Allahu akbar. Ini menunjukkan betapa pedulinya dia dengan Allah sehingga dia kenal Allah dengan namanya, sifatnya, perbuatannya. Alangkah jauhnya kaum muslimin daripada Allah Rabbul Alamin. Dari nama-namanya, Kalaupun hafal namanya sekedar hafal tak paham apa maknanya. Apa konsekuensinya hanya sekedar dilakukan, dikumpulkan orang banyak melakukan Asmaul Husna tapi tak paham maknanya sehingga tak mahirkan berbagai macam perbuatan-perbuatan terpuji setelah memahami nama Allah. Laki-laki ini mengatakan, jangkau kelabu saya, saya kenal Tuhan saya. Dia berkata kepada manusia, bagaimana jika anak ini, pemuda ini, dan dialah sebaik-baik pemuda ketika itu. Dialah paling baik seluruh permukaan bumi, pemuda yang paling baik kala itu. Ya. Bagaimana jika aku penggal, aku belah dua anak ini? Setelah itu kuhidupkan. Yakinkah kalian, aku Tuhan kalian? Kata mereka semua. Kalau kemampu menghidupkannya, kau pasti Tuhan kami. Karena kemampu menghidupkan. Tertipu manusia. Pemuda ini dia tangkap. Dia suruh ketika itu pengawal-pengawalnya, tangkap. Ditangkap oleh pengawal-pengawal Dajjal. Dan Dajjal itu ketika keluar, 70 ribu orang Yahudi dari Isfahan mengiringinya sebagai tentara-tentaranya. Yahudi mengiringinya. Ditangkap laki-laki tersebut. Digergaji dari atas kepalanya sampai ke bawah. Sehingga terbelah dua oleh Dajjal. Setelah terbelah dua, Dajjal jalan di tengah-tengahnya. Dipisahkannya jalan tengah-tengahnya menunjukkan ini orang sudah kubelah. Ini bukan sulap, ini bukan sihir. Tapi ini tipuan. <laughs> Setelah itu Dajjal suruh hidup kembali. Seketika menyatu kembali jasad pemuda tersebut dan dia bangun kembali. Berkata Dajjal kepada orang-orang, "Kalian yakin sekarang aku Tuhan kalian?" Kata mereka, "Kami yakin Engkau Tuhan kami. Engkau bisa menghidupkan, Engkau bisa matikan. Engkau Tuhan kami." "Bagaimana engkau hai pemuda?" kata pemuda tersebut. Aku sekarang lebih yakin engkau memang dajjal yang dikatakan Rasulullah SAW. Dan engkau terakhir bisa melakukan hal itu. Tak mampu kau lakukan itu lagi kepadaku. Dajjal perintahkan pengawalnya. Tangkap. Dan Dajjal ingin kembali gergaji. Tak bisa. Allah lindungi pemuda tersebut. Dan dia yakin Dajjal tak mampu melakukannya. Kenapa? Dari mana dia tahu? Dari sunnah Nabi. Inilah ku teman mempelajari sunnah. Selamat daripada fitnah. Ya keutamaan mempelajari Quran selamat daripada fitnah. Betapa pentingnya kita mempelajari agama ini. Berapa banyak orang-orang yang terjebak dalam berbagai macam fitnah karena tak paham agama. Ya, dukun dikira wali. Itu yang bagi-bagi uang tuh, siapa nama lupa saya itu. Tak salah tak sebutkan namanya, bagi-bagi uang. Nah, ternyata penipunya dia ditangkap polisi di penjara. Cak, banyakkan lagi uang. Tak bisa. Aku lagi demam. Banyak yang ikut tuh, sampai profesor dokter pun percaya. Dia analogikan dengan Sulaiman. Sulaiman pun ini bukan Sulaiman. Kau bayangkan tuh. Banyak orang tertipu. Berkeliaran dukun di permukaan bumi Allah SWT dengan bebas. Kecuali negeri tertentu saja yang tak bisa aman dia. Di Saudi dukun ketangkap bunuh. Di sini promosi di koran. <laughs> promosi di mana? Di media-media sosial. Bahkan bagi di jalan-jalan. Nah, bagi jalan-jalan. Ya, ahli ini, ahli itu. Ya. Ki ini, ki itu. macam ki hantu. <laughs> Mana-mana dukun tersebar. Ya. Ini semuanya karena minim ilmu. Kesyirikan rela bid'ah luar biasa. Bagaimana mereka mungkin kenal Dajjal kalau tak kenal mereka sunnah Rasulullah. Bahkan yang mereka hidupkan adalah bid'ah-bid'ah yang Nabi tidak kerjakan. Ya. Al-Aqsa itu akan kembali menjadi milik kaum muslimin. Kapan? Ketika yang memperjuangkannya adalah orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dakwahnya sebagaimana dakwah Nabi yang mulia sallallahu Ya, andai kata kita masih kita masih tidur lelap dalam syahwat dan subuhat, tak mungkin hanya bermimpi mengharap dapat merubah dunia. Dajjal ini akhirnya ya, Allah turunkan Isa bin Maryam. Isa gelarnya Al-Masih, Dajjal pun gelarnya Al-Masih, sama-sama Al-Masih. Dajjal diberi nama Al-Masih karena dari kata-kata masaha. Artinya menyapu, dia menyapu bumi ini satu lurus seluruh bumi. Menyapu bumi maksudnya melintasi bumi dalam 40 hari. Karena itu dikatakan di Al-Masih. Ada yang mengatakan dari kata-kata mamsuhul ainain, mamsuhu ihdal ainain. Salah satu matanya itu terhapus alias picak, yang sebelah kanannya picak, tak berfungsi. Karena itu disebut dengan nama Al-Masihud Dajjal. Adapun Isa bin Maryam dikatakan Al-Masih ya. Al-Masih Isa bin Maryam kan hanya Isa saja di seluruh anak Adam itu yang selamat daripada sentuhan syaitan. Setiap anak Adam ketika keluar dari rahim sang ibu, syaitan akan menyentuhnya, akan menekan perutnya sehingga sang bayi menangis kecuali Isa bin Maryam. Allah lindungi hanya Isa bin Maryam saja, tak ada yang lain. Karena itulah dia disebut dengan nama Al-Masih. Ya. Ada yang mengatakan dari kata-kata masah kalau andai kata Isa mendatangi orang sakit, dia hanya usap saja yang kena sopa, kulitnya langsung normal. Dia usap mata yang buta seketika menjadi normal. Karena itu disebut dengan nama Al-Masih. Turun Isa Ibnu Maryam, Dajjal lari ketakutan. Ya. Dajjal itu lari ketakutan. Larilah dia sampai tiba di Damaskus sana. Damaskus itu negerinya sudah ada, sudah porak-poranda dengan perangan. Satu pintu di Damaskus sana namanya pintu Lut, Babul Lut. Di sanalah Isa mengejar Al-Masihud Dajjal. Al-Masih ketika Dajjal ketika melihat Isa dia lari tergopoh-gopoh, dia melemah. Bagaikan garam ketika masuk dalam air, begitulah nasib Dajjal. Karena itulah ketika di zaman sahabat Nabi ada seseorang dicurigai Dajjal, namanya Ibnu Sayyad, kata Nabi SAW ketika berkata Umar, Ya Rasulullah, biar ku penggal kepalanya. Dan ya unuqah. Kata Nabi, Ya Umar, kalau dia Dajjal bukan engkau yang bunuhnya lasta biqatilihi karena Rasulullah tahu yang membunuh Dajjal adalah Isa bin Maryam. Andai kata dia bukan Dajjal untuk apa kau bunuh dia? Ibnu Sayyan. Ya, anak laki-laki Yahudi. Yang dia sebenarnya adalah dukun. Ya, banyak bermacam-macam kesaktiannya. Ya, ketika itu dia masih remaja. Nabi mengira dia adalah Dajjal. Nabi sembunyi-sembunyi untuk mencari tahu apakah dia Dajjal. Jadi Dajjal ini kawan-kawan sekalian, ya. Berkata sebagian ulama, Dajjal itu sudah ada. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat Nabi yang bernama Tamimuddar. Tamimuddar ini seorang sahabat yang beragama Nasrani sebelum masuk Islam. Suatu ketika mereka ya terdampar pada satu pulau karena ombak yang besar, badai. Maka di sana mereka menemukan keanehan, ada makhluk yang dari ujung sampai ke belakang semuanya, bulu semuanya. Ya. Yang mengintai mereka disebut jasasah. Dibawalah mereka ke pulau. Dalam pulau tersebut ada bangunan namanya Adir. Adir adalah bangunan tempat beribadahnya orang-orang Yahudi atau orang-orang non-muslim. Dalam mukon itu mereka tadi melihat ada laki-laki yang terikat, terbelenggu. Bertanyalah Tamimudar, engkau siapa? Kata dia, jangan tanya saya. Aku yang menanya kau. Sudahkah muncul Nabi di Jazirah Arab begini-begini sifatnya? Ya. Kemudian dikatakannya kalaulah orang Arab mengikuti dia itu paling baik bagi mereka. Ya. Bagaimana dengan Danau Tabariyah? Apakah airnya sudah mengering? Tabariyah itu bahasa Indonesianya Tiberias. Danau yang ada di perbatasan Palestina, ya Israel, kemudian Jordania, danau namanya Danau Tiberias, Tabariyah. Ditanyakan tentang danau, bagaimana airnya? Apakah airnya sudah kering? Dikatakan belum. Nanti akan datang masanya air itu mengering. Dan berapa pertanyaan? Ini di ketika Tamimid Dar masuk Islam, dia meriwayatkan apa yang dia lihat, apa yang didengar. Perjalanannya ke pulau, kepada Nabi yang mulia SAW. Nabi SAW takjub dengan kisahnya dan menceritakan kepada para sahabat-sahabatnya. Karena itulah sebagian ulama mengatakan, itulah Dajjal yang akan keluar. Ya, dia sudah ada. Sebagian ulama sebagaimana Syuthaimin rahimahullah mengatakan dajjal itu belum keluar. Nanti datang masanya keluar Allah akan keluarkan dia. Ya. Allah tabaraka alam. Jadi ketika tiba di pintu Lut itulah Isa bin Maryam mengambil tombaknya kemudian membunuh dajjal di pintu tersebut matilah dajjal. Masih dajjal mati dibunuh oleh Isa bin Maryam. Demikian dulu kawan-kawan sekalian yang dapat kita sampaikan tentang tanda-tanda hari kiamat Ad-Dajjal. Insyaallah taala kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang tanda-tanda berikutnya. Ya. Bolehkah seseorang menghafalkan Quran dengan memotivasi dirinya bahwa ini adalah yang dihafalkan kalamullah? Boleh. Ya, bagus. Quran adalah kalamullah. Alangkah indahnya kalau engkau mengapakan perkataan Rabbul Alamin. Ya orang yang mabuk cinta aja datang surat dari pacarnya, itu surat udah dibacanya 50 ribu kali, diulang-ulangnya aja. Bacanya, tengoknya, letakkannya dadanya. Sudah lecek tuh surat. Itu makhluk dengan makhluk, bagaimana Allah Rabbul Alamin. Itu dulu, tak ada lagi sekarang surat. Itu dulu, remaja-remaja dulu itu. Ya, mungkin nanti punya pengalaman. والله أعلم وصلى الله وسلم محمد